Assalamualaikum. Dengan Makassar. Assalamualaikum. Dengan Palu. na'am. Dengan Palu. Alhamdulillah. Naam. Baik. Kalau sudah terhubung, langsung dimulai. Fadol Ustaz, jazakumullah khairan. Iya. Langsung dimulai.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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد Alhamdulillah kita di sore hari ini Rabu 14 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 5 April 2023 dalam sebuah acara tausiah wali santri untuk madrasah di Makassar dan juga di Palu yang mengambil tema anak adalah anugerah dan amanah. Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullah yang tentunya di sore hari ini hadir para aulia, para orang tua, para orang tua. Sebagaimana dalam judul tadi, anak merupakan nikmat sekaligus merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar jangan mengkhianati amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan pula kalian mengkhianati amanah amanah kalian dalam keadaan kalian tahu. Di antara amanah tersebut yang Allah <clears throat> bebankan pada pundak setiap orang tua adalah amanah anak-anak dan tarbiyah mereka. Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Nah, setiap kalian adalah ra'in. Dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Seorang imam yang dia memimpin umat manusia sebagai ra'in, nah sebagai pimpinan penanggung jawab dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, rakyat yang dia pimpin. Demikian pula seorang pria, seorang suami, seorang ayah dia ra'in, juga seorang pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Demikian pula seorang mar'ah, al-mar'ah ra'in fi bayti zaujatih, fi bayti zaujih, juga ra'iyah, dia sebagai ra'iyah, al-mar'ah sebagai ra'iyah. Nah, fi bayti zaujiha, di rumah suaminya, wahia mas'ula an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Dalam hadis lainnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kullara'in amma istar'ahu, ahafidha am dhayya, hatta yas'ala rajula an ahli baitih." Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin yang diberikan amanah, amma istar'ahu, tentang apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga amanah itu ataukah justru menyia-nyiakannya? Sampai Allah bertanya, akan bertanya kepada seorang pria, seorang suami, ya, seorang ayah, an ahli baitih, tentang keluarga yang dia pimpin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, memang berbicara tentang tarbiyatul aulad, yang ini merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ya, ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ku perintah, jagalah anfusakum wa ahlikum. Diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini merupakan amanah yang Allah bebankan pada setiap suami, setiap kepala rumah tangga, setiap ayah nah, tentang keluarga dan anak-anaknya. Nah, berbicara tentang tarbiyah yang ini berasal dari ab dari seorang ab, seorang ayah dan seorang um, seorang ibu. Maka memang bermula dari seorang al-abu salih dan seorang al-ummu as-salihah bermula dari seorang ayah yang saleh dan dari ibunda yang salihah. Nam, apabila ayah atau ibunda yang salih, nam ayah ataupun ibunda tidak salihah dalam arti tidak memulai dari dirinya sendiri, dia bukan ahli iman, dia bukan ahli takwa, dia bukan ahli akhlak. Maka bagaimana bisa dia akan menghasilkan didikan anak-anak yang saleh dan salihah? Keberadaan anak yang saleh dan salihah itu pasti merupakan cita-cita kedua orang tua. Pasti akan menjadi enam e, penyejuk pandangan kedua orang tua. Pasti akan menjadi permata hati kedua orang tua. Bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini saja, namun juga kelak ketika sang ayah atau sang ibu telah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Idza mata ibnu Adam inqata amaluh illa min salas. Apabila telah mati seorang anak Adam, maka akan terputus semua amalannya kecuali da, da, tiga amalan. Di antaranya adalah wabaladun saleh yad'u lahu. Anak yang saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Wabaladun saleh yad'u lahu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah Cita-cita dan harapan besar ini diantaranya diwujudkan ehm, dalam doa. Ya, sebagaimana dulu para nabi dan para rasul berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak-anak yang saleh dan salihah. Nah, sebagaimana Nabi Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Nah, dari sinilah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, Ya Rabb, karunia, karunia, karuniakanlah kepadaku dari sisimu zurriyah tayyibah, keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa, maha mengabulkan doa. Nah, demikian pula Al-mar'ah as-salihah. Nah, juga berdoa ibunda Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imra'atu Imran mengatakan dalam doanya, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ini di antara harapan orang-orang salihin, berharapan para anbiya, para nabi dan para rasul. Demikian pula harapan orang-orang salihin memohon doa memohon anak dikaruniakan anak yang saleh dan salihah. Demikian pula Allah Ta'ala mengisahkan tentang uh, para ibadur rahman di antara sifat-sifat mereka adalah berdoa memohon kepada Allah Ta'ala Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah untuk kami dari istri dan anak-anak kami, anak keturunan kami, qurrata ayun sebagai penyejuk pandangan kami wa lil muttaqina imama dan jadikanlah jadikanlah kami istri dan anak-anak kami sebagai pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya seorang yang al-ab as-salih, al-um as-salihah. Mereka akan sejuk pandangan kedua matanya ya seorang al-ab as-salih, az-zauj as-salih akan sejuk pandangan matanya ketika melihat al-mar'ah, az-zawjah, as-salihah. Demikian pula Babaya melihat al-ibn as-salih, al-bin as-salihah. Akan sejuk pandangan kedua matanya. Tentunya ikhwan fiddin rahimani warahmakumullah agar bisa meraih cita-cita ini, agar terwujud anak-anak yang saleh dan salihah, maka tentu di sana ada upaya. Ya, Tentu di sana ada upaya yaitu terbiah tarbiyatul aulad. Yang ini merupakan beban tanggung jawab sekaligus amanah yang Allah berikan pada beban kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Nah, maka dari sini <clears throat> sebagaimana uh, fisik dan badan anak-anak kita harus kita perhatikan kesehatannya, keselamatannya, ya. Yang ini merupakan tarbiyah jasadiyah, menumbuh kembangkan jasad mereka, menjaga, memelihara fisik mereka, menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Maka di sana berikutnya yang lebih besar dan lebih penting lagi adalah tarbiyah al-qulub. Ya, tarbiyah kalbiyah ruhiyah. <clears throat> tarbiyah terhadap hati, terhadap kalbu, tarbiyah ruhiyah, imaniyah, tarbiyah terhadap iman. Nah, yang ini harus diberikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya, baik putra maupun putri. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika mengambil faedah dari firman Allah Ta'ala yang terdapat di surat Al-Baqarah 233, yaitu firman Allah Ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahun hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih maka Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yang berjudul Tuhfatul Maudud tatkala <clears throat> memberikan istimbatul ahkam dari ayat ini, beliau katakan fadallatil ayatu ala iddati ahkam. Maka ayat ini menunjukkan kepada sekian hukum. Sudah sebutkan beberapa poin yang kita tidak akan menyebutkan sebagiannya saja. Di antaranya beliau katakan khamisan, yang kelima, an-nafaqatu alaihim wa it'amuhum minal halal wal ibtiadu anil muharramat. Ya. Yang kelima adalah memberikan nafkah kepada anak-anak dan memberikan makan mereka dari yang halal, dari makanan dan nafkah yang halal dan menjauh dari hal-hal yang haram, makanan dan nafkah yang haram. Ini. Kemudian sadisan, yang keenam, al-inayatu wal ihtimam bi ta'limil ibn wal bins ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu memberikan perhatian dan mementingkan ya untuk memberikan ta'lim pengajaran kepada anak baik laki maupun perempuan ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu pengajaran mereka dalam perkara yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunianya. Nah, dan yang terpenting, ahammu syai' fi dhalik gharsul i'tiqadis salim fi nafsil ibn wal bint. Menanamkan akidah yang lurus pada diri al-ibn wal bint. Al-ibn anak laki, wal bint anak perempuan. Wahathuhum alal khair. Mendorong mereka, memberikan semangat mereka, motivasi kepada mereka terhadap kebaikan. Wa musahabati ahlil khair dan bergaul, berteman dengan ahlul khair, wa tahziruhum minasyar wa rufaqati wa su. Nah, dan memperingatkan mereka dari kejelekan dan teman-teman yang jelek. Ya, teman-teman yang jelek. Wa ta'widuhumus shalah dan membiasakan mereka untuk salat. Allah taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu taqwa. Dan perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha dan bersabar dalam menunaikannya, dalam menegakkannya. Kami tidak bertanya kepadamu tentang rezeki karena sesungguhnya kami yang memberikan rezeki kepadamu. Ya, bukan urusan kita rezeki, kita gak akan, akan ditanya. Ya, wal akibatu taqwa dan akibat baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah. Dan terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dan Abi Dawud, "Muru abna'akum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berusia tujuh tahun dan pukullah mereka tatkala berusia sepuluh tahun dan pisahkan di antara mereka di tempat tidurnya. Jauhkan, jangan dikumpulkan antara anak-anak laki dan perempuan. Kata Ibnu Qayyim, fa hadzal hadis salah satu adab. Pada hadis ini ada tiga adab. Amruhum biha perintah. Perintah memerintahkan mereka untuk menegakkan salat yang pertama. Wa darbuhum 'alaiha li'ashrin. Yang kedua, memukul mereka ketika berusia 10 tahun, yakni ketika mereka menolak, tidak mau salat, wattafriq bainahum fil madaji' dan memisahkan mereka di tempat tidur. Iya. Kata beliau melanjutkan fa idza sara ibna ashrin izdada quwwatan wa aqlan wa ihtimalan lil ibadat. Ketika berusia sudah apabila sudah berusia 10 tahun, maka dia lebih bertambah kekuatannya, bertambah akalnya, dan kemampuannya untuk beribadah. Fayudrab ala tarkis salah. Maka dia dipukul kalau meninggalkan sholat pada usia itu. Kama amarabihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah Nabi. Wahada darbu ta'dibin wa tamrin. Ini adalah pukulan dalam rangka memberikan adab dan latihan. Bukan pukulan untuk menyakiti atau melukai. Wa inda bulugi al ashr ketika sampai di usia 10 tahun, yatajaddadu lahu halun ukhra, timbul pada dia kondisi lain. Yaqwa fiha tamyizuhu wa ma'rifatuh. Ini penting. Pada usia itu, semakin kuat pada diri seorang anak tamyiz. Kemampuan membedakan ya, usia tamyiz. Wa ma'rifatuh, usia tamyiz itu biasanya dimulai dari, dimulai dari 7 tahun. Nah, ketika sampai pada usia 10 tahun, kekuatan tamyiznya semakin bertambah, semakin kuat. Wa ma'rifatuh, demikian pula ma'rifahnya semakin kuat. Walidzalika, karena itu, Zahaba katsirun minal fuqaha ila wujubil iman alaihi fi hadzal hal. Banyak dari para fukoha yang berpendapat ketika berusia 10 tahun wajib seorang anak untuk beriman. Wujubil iman, sudah mulai wajib untuk beriman. Ya. Wa annahu yu'aqab ala tarkih. Dan dia akan dihukum kalau meninggalkannya, meninggalkan iman. Wa hadza ikhtiyaru Abil Khattab wa ghairihi. Ini pendapat yang dipilih oleh Abdul Khattab dan yang lainnya. Wa huwa qawiyun jiddan, kata Ibn Qayyim. Ini merupakan pendapat yang sangat kuat. Nah, wa in rufi'a anhu qalam taklif bil furu, meskipun mungkin masih terangkat dari ya, terangkat darinya cata, uh, beban taklif dalam hal perkara hukum-hukum yang furu. Nah, namun untuk tauhid, untuk iman, dia sejak usia 10 tahun sudah mulai diberikan taklif. Sudah harus beriman. Fa'innahu qad u'tiya alatu au alata ma'rifati sani' wal iqrar bitauhidihi. Karena ketika usia 10 tahun itu, dia telah diberi anugerah alat untuk mengenal as-sani' yakni al-khaliq dan diberikan alat untuk al-iqrar bitauhidihi wasidqi rusulihi. Nah, untuk mengakui dan mengimani tauhid serta membenarkan para rasul wa tamakkana min nadhari mithlihi wa istidlalihi. Nah, kama huwa mutamakkin min fahmil ulum was sana'i wa masalih dunyahu sebagaimana dia dulu di usia itu sudah mampu memahami ilmu ya dan Eh, teknik-teknik uh, dan produksi dan dan hal-hal yang, yang lainnya berkaitan kemaslah dengan kemaslahatan dunianya fala udhra lahu fil kufri billahi wa rasulih maka pada usia itu dia tidak ada uzur untuk kufur kepada Allah dan rasulnya ma'a anna adillatul iman billahi wa rasuli azhar min kulli ilmin wa sina'atin yata'allamuha di sisi lain, bukti-bukti dan dalil-dalil tentang iman kepada Allah dan Rasulnya lebih tampak dibandingkan semua ilmu dan semua teknik teknologi yang dia pelajari. Nah, ini kata Ibn Qayyim rahimahullah taala. Artinya apa? Bahwa pada usia 10 tahun sudah wajib untuk beriman. Ya, sehingga kata Syekh Al-Bukhari rahimahullah, yang bagi ayyughras fi qalbis sabi Al-imanu billah sudah harus ditanamkan pada hati seorang anak al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menanamkan iman kepada <clears throat> sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika beliau masih berusia belia ya beliau tanamkan tauhid dalam hadis ya gulam inni uallimuka kalimat Ihfazillah yahfazka. Dalam hadis yang panjang. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Demikian pula. Sesuatu yang sangat diperlukan untuk pendidikan anak adalah memperhatikan pendidikan akhlak. Memperhatikan pendidikan akhlak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa mimma yahtaju ilaihi tiflu ghayatal ihtiyaj al-i'tina bi amri khuluqihi. Sesuatu yang sangat diperlukan oleh seorang anak adalah memperhatikan urusan akhlaknya. Fa innahu yansha'u ala ma al murabbi fi sigharihi. Ya, karena seorang anak itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang ditanamkan, dibiasakan oleh sang murabbinya pendidiknya. Sejak usia kecilnya. Sejak usia kecilnya. Ya. Apakah dia nanti akan jadi pemarah? Ya. Orang yang terburu-buru? Ya. Orang yang mudah mengikuti hawa nafsu? Orang yang uh, dungu? Ya. Dan seterusnya. Itu sesuai dengan apa yang ditanamkan sejak kecil oleh sang murabbinya. Kemudian kata beliau, "Walidzalika yajibu ayyujannab as-sabi idza aqala majalisal lahwi wal batil." Ya, karena itu ketika seorang sabi sudah berakal sehat, berakal dewasa, dia harus dijauhkan dari majlis-majlis lahwu dan batil wal ghina. Ya, majelis yang mendengarkan nyanyian-nyanyian wasama'il il wal bid'ah wa mantiqas su. Ya, mendengar kata-kata, ucapan-ucapan dan perbuatan yang fahsh, ya, yang keji dan bidak dan ucapan-ucapan yang jelek. Fa innahu idza adika bisam'ihi asur alaihi mufaraqatuhu fil kibar. Karena kalau dia sudah bergantung dengan sesuatu yang dia dengar, akan sulit bagi dia untuk meninggalkannya di usia dewasa. Ya, Kata beliau pula, fataghirul awaid min as'abil umur. Mengubah kebiasaan, ya sesuatu yang dia sudah terpola, terbiasa, maka ini min as'abil umur, min as'abil umur. Ya. Demikian pula seorang anak yujannab al-kasal dari sifat malas, wal batalah, wad da'ah, war-rahah. Ya, terbiasa santai-santai, ini harus dijauhkan bal yu'khad bi adadiha. Ya, dilakukan, dididik dengan lawannya untuk nasyat, semangat, ya. Tidak bermalas-malas. Nah, wa yu'awwiduhu al-intibah al lail. Dibiasakan dididik dengan untuk bangun di akhir malam. Fa innahu waqtu qasmil ghanaim. Karena itu waktu dibagikannya ghanimah-ghanimah. Wa tafriq al-jawais. Dibagikan hadiah-hadiah yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa mustaqil wa mustakthir wa mahrum sehingga di sana ada orang yang seorang anak yang bisa yang hanya sedikit meraihnya, ada yang banyak bahkan ada yang mahrum terhalangi. Fama Famata i'tada dzalika saghiran sahula alaihi kabiran. Kalau dia terbiasa melakukan itu semua di masa kecil, maka akan mudah bagi dia di masa dewasanya. Ikhwani rahimani wa Kemudian di antara yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah wa kam mimman ashqa waladahu falizzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Bahwa banyak ya seseorang yang mencelakakan anaknya. Ya, mencelakakan Eh, permata hatinya di dunia dan akhirat. Dengan apa? Menyanyiakan dan meninggalkan pendidikan adab. Ya. Wai'anatihi ala syahwatihi. Dan justru membantu dia, membantu si anak untuk menuruti syahwatnya. Ya. Dia ingin ini dituruti, ingin itu, terus dituruti, dituruti. Walaupun itu adalah syahwat yang menjerumuskan si anak pada sesuatu yang mencelakakannya. Wa yaz'um annahu yukrimuh. Dia mengira bahwa dengan cara itu seorang ayah, seorang ibu ya, itu adalah memuliakan anaknya waqad ahanahu. Padahal dia telah menghinakan si anak, menelantarkan si anak. Wa annahu yarhamuh waqad dhalamahu. Dia mengira bahwa dia sedang menyayangi anaknya karena anak senangis kalau nggak dituruti, Ya, pingin itu, pingin beli ini, pingin alat yang itu, pingin HP, pingin main game, pingin belanja ke sana, ke sini, ya, pingin ke tempat wisata dan seterusnya. Dia sangka kalau dituruti menyayangi anaknya. Anahu yarhamu waqad Padahal dia telah mendoliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladih. Ya, sehingga terlewatlah orang tua dari Eh, bisa mengambil manfaat dari anak-anaknya, yaitu dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang islami. Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibaril aba wa ihmalihim lahum. Nah, banyak anak-anak itu kejelekan mereka datang dari ayah dari arah ayah-ayah mereka ketika ayah mereka menyia-nyiakan pendidikannya. Watar kita alimihim faraidha ad-din wa sunanahu. Meninggalkan sang ayah ataupun sang ibu tidak mengajari anaknya kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'um sigara. Sehingga orang tua menyia-nyiakan anak-anaknya di masa kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim. Falam yanfa'u aba'ahum kibara. Sehingga sang anak tidak bisa mendapatkan manfaat dan anak pun tidak bisa memberikan manfaat untuk ayah dan orang tuanya ketika usia dewasa. Tidak memberikan, tidak bisa memenuhi atau mencapai harapan kedua orang tuanya. Di antaranya menjadi waladun saleh yang telah akan berdoa untuk kedua orang tuanya. Nah, kama ataba ba'duhum waladahu alal uquq sebagaimana ada seorang ayah yang mencela anaknya ketika anaknya berbuat durhaka. Faqala, maka sang anak mengatakan, "Ya abadi, ka innaka tani saghiran fa tuka kabira." Engkau telah mendurhakai aku ketika aku kecil, maka sekarang pun aku mendurhakaimu ketika besar. tani walidan tuka syaikhan kabira. Engkau sia-siakan aku ketika masih kecil, maka aku pun sia-siakan kamu ketika engkau telah tua. Ya. Maka ikhwan fiddin rahimani warahmatullah ini salah satu uh, gambaran bagaimana tanggung jawab kedua orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Dan pendidikan anak-anak kita alhamdulillah itu kita tegakkan di atas ta'awun alal birri wa taqwa di antaranya melalui adanya ter, apa lembaga-lembaga terbiah yaitu madrasah Nah, madrasah dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya dengan adanya madrasah-madrasah salafiyah yang mendidik anak-anak kita seperti tadi mendidik akidah, menanamkan akidah, menanamkan iman, menanamkan tauhid dan akhlak. Maka kita patut bersyukur. Ya, itu membantu orang tua, membantu ayah, membantu ibu, mendidik mereka, membekalinya dengan mengenalkan siapa Allah, siapa Rasul, ya, mengajari Naam membaca Al-Quran huruf per huruf. Ya, mengajarkan angka-angka. Nah, demikian pula akhlak yang karimah. Nah, ini kita patut bersyukur. Maka kedua orang tua pun wajib menyambut ini ya dengan semangat penuh ta'awun. Ya, penuh ta'awun. Dan siap berkorban pula. Di antara pengorbanan itu, ya kita tahu bahwa pendidikan itu butuh adanya biaya. Ya, biaya yang tidak kecil, biaya yang tidak kecil. Maka kedua orang tua harus menyadari ini. Jangan dia e, berpangku tangan, tak peduli, seakan tidak tahu, seakan tidak nah, melihat, nah, tidak mendengar kebutuhan sebuah madrasah, ya kebutuhan sebuah tempat pendidikan. Dia butuh operasional, ya butuh ini dan itu. Untuk apa? Tidak lain untuk kelancaran pendidikan itu. Wallahi kalau seandainya kita mau mengkomersilkan pendidikan ini ya bisa saja. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, kita ahli sunnah, kita salafiyin, Allah jaga kita dari hal-hal yang demikian, Allah jaga kehormatan kita dari hal-hal meng mengkomersilkan pendidikan. Wa ila kalau kita lihat lembaga-lembaga hizbiyin, besar sekolahnya, mahal pendidikannya, jutaan masuk ke sana, ya ikhwan. Ya ikhwan, gak cukup 2 3 juta. Nah, belum lagi biaya per bulannya. Namun alhamdulillah Allah berikan kita panaah, Allah berikan kita iffah. Maka yang demikian syukuri, syukuri wahai orang tua, syukuri wahai para aulia, ala wali. Nah, dengan kita peduli, mari kita peduli apa yang menjadi kewajiban kita, kita tunaikan. Ya, kita peduli apa yang menjadi kebutuhannya. Kenapa? Disitulah tempat anak-anak kita dididik. Ya, disitulah anak-anak kita dididik. <clears throat> Maka kita bersemangat dan Pendidikan tarbiyah salafiyah sangat mahal nilainya. Para ulama kita ya mewasiatkan, mewanti-wanti kita untuk para salafiyin, anak-anak mereka dididik di atas salafiyah, dididik dengan tarbiyah salafiyah yang sampai mereka disekolahkan di tempat-tempat hizbiyin. Nah, disekolahkan di tempat-tempat yang diajarkan di sana, naam libraliyah, ladiniyah, ya, di sana dan berbagai afkar al-bid'ah wal munharif yang menyimpang ya maka kita patut syukuri. Nah, dan disinilah kita bersyukur ketika ada di sebuah daerah ada di antara saudara-saudara kita salafiyin yang yakum bihadal wajib ya mau menegakkan kewajiban ini mau me mengulurkan tangannya untuk bertaawun membuka sekolah-sekolah madrasah salafiyah yang dididik di situ Nah, eh, dengan pendidikan dengan pola pendidikan tarbiyah salafiyah. Nah, kalau tidak, maka anak-anak kita disekolahkan di tempat-tempat yang tidak kita ketahui bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Nauzubillahi min dzalik. Tentunya ikhwan fiddin rahimani rahmakumullah kita berharap anak-anak kita kelak terus bisa melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi dan semakin tinggi. Bersyukur kita kalau mereka bisa belajar langsung kepada para ulama, ya bertemu dengan para ulama yang ini memang sunnah para ulama kita yaitu melakukan rihlah di talabul ilm. Walaupun memang di zaman kita seperti ini e, di sana dan ini disebutkan pula oleh Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di antara awaik penghalang-penghalang e, talabul ilm adanya kondisi yang kita terpaut jauh dari para ulama sehingga dipisahkan oleh antar negara yang di situ ada birokrasi atau prosedur-prosedur yang cukup sulit terkadang namun kita bersabar, bersabar menghadapi seperti kondisi seperti ini dengan uh, tetap kita berkomitmen melakukan cara-cara yang tidak sampai men, uh, menggelincirkan kita dari akidah yang lurus dan dari manhaj yang selamat. Nah, karena itu kita waspada dari apa yang disebut dengan ijazah ataupun yang lainnya, yang apabila untuk memperoleh ijazah itu kita harus melakukan hal-hal yang yukhalif syariat kita, yukhalif manhaj kita. Maka keselamatan pendidikan anak-anak kita, walaupun uh, hanya belajar di dalam negeri, misalnya, itu lebih utama dibandingkan apabila kita ingin memperoleh jalur untuk berangkat ke luar negeri, namun ternyata harus berhubungan dengan hizbiyin misalnya, harus terjatuh kepada hal-hal hal-hal yang yukhalif syariat. Maka pendidikan anak kita yang di atas akidah yang selamat, akhlak yang baik lebih kita kedepankan lebih utama. Barakallahu fikum. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku yang ada di Makassar dan juga ada di kota Palu. Nah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا الله حياكم الله الله يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته